Bismillah, Alhamdulillah, amma ban. Alhamdulillah hari ini saya bertemu Biasanya saya ketemu manusia-manusia metik rata-rata Ya kalau motor metik gak ada giginya Yaitu manusia metik juga sudah gak ada giginya Maksudnya nenek-nenek biasanya mah Ya kan pengajian rata aja dihuni sama nenek-nenek terus gitu kan Uh, makanya saya suka bercanda Nenek saya doakan masuk surga Amin Tapi sayangnya di surga gak ada nenek-nenek Gimana tuh? Saya bilang nenek-nenek masuk surga muda lagi Nah, sekarang justru saya ketemu sama ABG ABG. Generasi muda, generasi muda. Karena kita cocok bahasanya adalah tentang pemuda. Sumpah pemuda, gitu kan? Makanya pemuda sekarang itu jangan sampai ada jargon, ada ada plesetan. Kalau dulu pemuda itu gagah, berani. Sekarang pemuda berani menggagahi. Nah, jangan sampai begitu. Kalau dulu kumpulkan 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Itu kata Bung Karno. Sekarang mah kumpulkan sebelum pemuda, kita bentuk grup boy band. lah begitu. <laughs> begitu. Kalau dulu mau pemuda itu adalah pemegang amanat. Sekarang pemuda mencari alamat. Eh, kemana, kemana, kemana. Wah bahaya itu. Ya. Kalau dulu pemuda adalah cinta satu tanah air, tanah air Indonesia. Sekarang cinta satu malam. Oh indahnya parah nih, parah kalau sudah pemuda begini. Makanya kenapa TV One mengangkat tema ini supaya ini jadi pelajaran dan satu kita mengambil hikmah dari pertemuan hari ini bahwa tadi guru kita, guru saya, guru kita semua Habib Nabil sudah menjelaskan sekelompok pemuda yang disebut Ashabul Kahfi. Ya, tadi menjelaskan Bilal, menjelaskan yang lainnya, tapi yang menarik adalah sekelompok pemuda yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an Ashabul Kahfi. Coba dengar ayatnya. Saya ulang tadi ayat yang dibacakan oleh beliau. Mudah-mudahan bacaan saya tidak lebih jelek daripada tidak tidak lebih jelek daripada beliau. Karena beliau itu Habib. Kalau saya ini bukan orang Arab asli, orang Garut. Jadi kalau wajahnya agak hitam dekat pabrik dodol, dengar dulu. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى Sadaqallahul azim. Ada tiga poin yang harus diperhatikan. Yang pertama naba'a. Yang kedua fitsyatun. Yang ketiga amanu. Naba'a itu secara harfiah artinya adalah berita. Tapi biasanya Allah menggunakan kata naba'a itu dalam berita-berita yang luar biasa yang mencengangkan. Misalnya Allah menyebut dengan kalimat nabaa ketika menjelaskan tentang, menceritakan tentang peristiwa pembunuhan pertama anak manusia. Watsluna watslu alaiki alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bercerita tentang peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil pakai kalimat naba'ah. Ketika Allah menyebut sebuah peristiwa besar ketika Ibrahim menegur kaumnya dan ayahnya. Wasu alaihim naba'a Ibrahim idqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Apa yang kalian sembah? Bapakku, apa yang kalian sembah? Kaumku. Itu kenapa? Karena berita saat itu ketika Ibrahim menegur mereka, itu sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang menggelegar. Karena mereka sedang menyembah berhala datang Ibrahim. Makanya pakai kalimat naba'a. Bahkan ketika Allah menyebut kiamat itu dengan kabarnya menyebut dengan naba'a. Amma alun anin naba'il azim. Salah satu dari sekian banyak Allah menggunakan karena naba'a. Ketika Allah bercerita tentang kelompok pemuda yang tadi Ashabul kafi. Jadi betapa kalau begitu pemuda ini dianggap kelompok elit. Elit gitu loh, elit. Yang mampu mengguncangkan dunia. Yang kreasinya cukup menggemparkan Bahkan dari dulu sampai sekarang pemuda itu kelompok yang ditakuti penguasa. Dulu itu Ashabul Kahfi ditakuti penguasa. Makanya ditekan dia. Akhirnya dia melarikan diri masuklah ke gua. Begitu. Sekarang kan yang ditakuti penguasa itu mahasiswa. Kalau masih udah demo, lengser lah. Makanya kita mau sholat demo, gimana caranya biar tidak jadi demo? Ya, diiming-imingi boleh lah. Makanya nggak jadi demo, nggak jadi mungkin. Sekarang kan sudah mulai hmm, hmm, hmm, kalau sudah haram kalau sudah masuk jadi haram. Jadi haram jadi haram. Begitu. Pemuda itu begitu. Jadi karena kelompok elit. Nah, makanya Allah menyebutnya dan mengistimewakan pemuda. Bukan hanya Quran. Salah satu golongan manusia yang akan mendapat perlindungan Allah di saat semua orang tidak dapat perlindungan di hari kiamat adalah wasyabun nasya'a ibadatillah. Pemuda-pemuda yang selalu beribadah dan taat kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa kenapa pemuda bisa mengguncangkan? Karena yang tadi kelompok pemuda yang disebutkan oleh Allah adalah sekelompok pemuda yang mempunyai kekuatan. Amanu. Innahum fisyatun amanu birabbihim. Kelompok pemuda yang bukan pemuda sembarangan. Tapi pemuda yang Allah punya yang kuat keimanannya. Sehingga Allah wasidnahum muda. Tambah pada mereka apa petunjuk dari Allah. Kenapa akidah bisa mengguncang? Nah ini harus terus kita ngajinya biar bilang ngerti. Kenapa akidah bisa mengguncangkan dunia? Bisa menjadi annaba, bisa menjadi naba'a. Karena akidah adalah titian pasti dan tujuan yang utama. Pemuda ini kan kelompok yang apa namanya yang yang mudah dibentuk. Kalau ibarat tanah liat, Mas Agung. Gitu kan? Mau dibikin pemuda ini menjadi gemar narkoba, ya silakan Minuman keras, oke. Okay. Tiap pagi begini, tiap malam abok. Ditanya, weh kamu habis berapa botol? Belum minum pak. Beli berapa botol? Tiga. Kemana botolnya? Yang satu pecah. Yang kedua hilang. Yang ketiga dicuri orang. Kenapa kamu belum minum kau udah sudah sempoyangan begitu? Nah, saya puyeng mencari botol yang hilang. orang mabok itu, tapi belum mabok. Ya orang mabok kan puyeng. Orang mabok mau ke mau ke masjid subuh-subuh. Kata DKM, "Heh, Ngapain kamu kesini? Bau-bau mau bau arak begitu. Datang ke sini mau apa? Ya mau sholat pak. Sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? Tiga. Wah mabok lu. Subuh tiga rakaat. Balik lu. Balik. Yang mabok ketemu orang yang sempurna. Datang dia. Heh mau kemana bang? Ya mau sholat. Berapa rakaat? Sholat apa? Sholat subuh. Berapa rakaat? Dua. Balik lagi bang. Gue aja mau tiga diusir sama DKM. Apalagi abang cuma dua. Pemuda mau gemar narkoba bisa, mau diarahkan gemar zikir bisa. Pemuda mau diarahkan menjadi orang yang berkreasi, yang punya semangat hebat bisa. Mau menjadi orang yang hanya sekedar loyo dan berhura-hura juga terserah bagaimana yang membentuk. Kalau yang membentuknya orang-orang baik, maka akan baik. Kalau yang membentuknya orang jelek, maka akan jelek. Oleh karenanya hati-hati saya ingin para pemuda kita ini adalah pemuda-pemuda yang beriman. Kenapa? Karena dengan kekuatan itu kita bisa mengguncangkan dunia. Saya mau sedikit akan cerita. Seorang proklamator kita, Muhammad Hatta, konon ketika berada di luar negeri, karena akidah yang kuat, beliau tidak terbawa arus. Beliau tidak pernah minum alkohol, padahal di sana ada, ada cuaca dingin. Beliau tidak pernah main perempuan, meskipun tekanan nggak yang ngajak teman-teman. Dia bahkan bernazar, saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Akhirnya Indonesia merdeka, nazarnya dilaksanakan. Kenapa? Karena beliau dididik dalam dunia agama yang hebat. Kakeknya adalah pengamat tarekat yang kuat. Nama beliau aslinya tahu nggak? Muhammad uh, siapa? Al Al Attar. Muhammad Saripudin Al atar kalau nggak salah. Pokok, uh, eh, pokoknya salah satu sufi besar. Tapi kenapa jadi Hatta? Atar itu kalau bahasa Minang jadi bingung dari Atar jadi Atta. Akhirnya jadi Hatta. Kenapa beliau dididik dengan akidah yang kuat oleh kakek neneknya, oleh keluarganya? Karena kuat akidahnya, dimanapun beliau berada, tidak lekang, akidahnya tetap kuat. Dan ternyata beliau menjadi salah satu proklamator bangsa Indonesia. Subhanallah, pemirsa dirahmati Allah. Ini berat nih, serius nih. Saya bisa nggak serius ya? Mas Agung ngomongnya udah serius, tapi kalau saya sudah berdiri biasanya ketawanya ada aja gitu. Ya, ini betul. Jadi sekarang berat ya tugas pembinaan generasi muda sekarang itu berat karena kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang ditolak juga tidak bisa, dibelendung juga tidak bisa, kalau dilawan juga melawan arus juga tidak bisa, terbawa arus juga tidak boleh. Jadi bagaimana yang terbaik adalah bagaimana pemuda bisa berenang di dalam arus itu. Ya. Jadi sekarang ini anak-anak muda sekarang ini, makanya tadi yang pertama Anak-anak muda itu harus kuat imannya itu karena itu. Iman itu kalau saya ibaratkan adalah kompasnya. Peta itu penting. Tapi kalau tidak ada kompas bagaimana bisa sampai? Yang bisa menunjukkan mana arah timur, barat, utara, selatan itu adalah kompasnya. Dan itu akidah. Makanya tidak berarti orang pandai itu baik. Meskipun sebenarnya bahwa kepandaian itu insya Allah akan menuntun kepada kebaikan. Al ilmu nurun wal jahlu bolun. Ilmu itu adalah cahaya. Bahkan Allah menyebutkannya dalam Quran yang tidak usah kita menjawabnya karena sudah jelas. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Makanya salah satu bagaimana mengarahkan pemuda supaya terjauh dari maksiat adalah bekali mereka dengan ilmu setelah iman tadi. Iman pokok itu, titik pijaknya. Tapi bekali juga mereka dengan ilmu. Karena bagaimanapun kebodohan itu adalah kegelapan. Mempengaruhi orang pandai dengan mempengaruhi orang bodoh. Dalam tanda kutip bodoh. Sebenarnya tidak dalam pendidikan, tidak ada istilah bodoh. Mempengaruhi orang yang tidak berilmu. Dengan mempengaruhi orang yang berilmu, pasti jauh berbeda pengaruhnya. Oleh karenanya, ya sekarang begini jujur aja. Ini anak-anak SMA Negeri 2, saya yakin ini SMA Negeri 2 SMA favorit di Bogor. Ini kelihatan wajah-wajahnya ini wajah-wajah yang soleh-soleh insya Allah ini ya. Nah, karena mereka serius. Coba lihat, yang pakai kacamatanya banyak ini. Rajin baca itu. Kalau saya pakai kacamata ya kan yang tadi. Banyak melihat manusia metik. Kalau Anda kan bukan itu, karena serius. Banyak baca buku dan sebagainya. Kalau Mas Agung pakai kacamata banyak tadarus. Al-Quran, amin. Ya begitu. Jadi mereka, tapi maaf. Hari ini di Damai Indonesiaku saya ingin bercerita sedikit. Bahwa sekarang mau ditakui ataupun tidak. Ranah pendidikan kita baru sampai pada tingkat kognitif. Padahal bukan hanya ranah kognitif, tapi spiritualitas yang harus dikembangkan. Mau cerita, mau saya mau, mau, mau bilang, kesuksesan itu dimulai dari kekuatan akidah. Bagaimana ashabul kafi, orang yang kuat akidahnya, kemudian jadi orang sukses. Bagaimana seorang Yusuf alaihissalam, dia ketika digoda untuk berbuat maksiat karena imannya yang kuat, dia katakan yang namanya penjara ahabu lebih aku cintai daripada ya nih daripada mengajarkan mereka. Asijnu itu lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Akhirnya memang Yusuf di penjara, tapi jadi orang sukses. Jadi maksud saya begini, sekarang pendidikan ini bukan hanya mengarah pada karena kognitif saja. Karena banyak pepatah yang ngomong sains Without religion is blind. Religion without science is lame. Itu katanya. Nggak, nggak tahu benar nggak bahasa Inggrisnya. Benar syukur salah ya lapur lah gitu kan gitu. Science without religion is blind. Ilmu pengetahuan tanpa dasar akidah yang kuat agama buta. Religion without science is lame. Agama tanpa pengetahuan juga lumpuh. Bagaimana sekarang menyiasatinya supaya dua-duanya kuat? Heh, yang tadi Makanya tadi saya bilang akidahnya dulu kuatkan, kemudian tambah ilmunya. Bukan harus jadi orang bodoh, justru sekarang harus jadi orang pandai. Kalau kita tidak pandai, bahaya. Tapi kepandaiannya itu harus terarah karena diarahkan oleh kompasnya. Apa kompasnya? Akidah. Kalau tidak, maka kepandaian bisa menjadi sesuatu yang tidak baik untuk dirinya. Sekarang mohon maaf, para koruptor itu kan saya yakin itu lulusan-lulusan terbaik dari sekolahnya. Benar gak? Yakin Indonesia ini rusak bukan orang-orang oleh orang-orang bodoh. Indonesia ini rusak oleh orang pintar, benar gak? Apa mereka bisa jadi penjahat di negara ini kalau bodoh? Pintar mereka. Berarti apa yang paling penting? Bukan ininya saja, tapi harus disertai dengan ininya. Kalau cuma ini yang dikepankan, tuh yang tadi. Pandai itu tidak berarti menjadikan dia menjadi orang-orang baik. Bahkan jangankan pada yang lain, Orang sekolah sekarang anak sekolah, Mas Agung disekolahin pada orang tuanya saja sudah melawan. Dia disekolahkan oleh orang tuanya. Sekanja sekolahnya kesarjana ekonomi. Orang tuanya punya warung kecil. Mestinya begitu anaknya sarjana ekonomi, warungnya jadi besar karena anaknya sarjana ekonomi. Ini malah aneh. Beres jadi sarjana ekonomi, warungnya bangkrut. Udah begitu dijual lagi. Udah begitu anaknya sarjana ekonomi kerjanya bingung. Mau jadi PNS susah. Kerja di pabrik malu. Mau jadi petani juga gengsi. Akhirnya jadi penghayal. Matahari mata sapi yang menggantung di langit Yunani. Ngomong Yunani. Padahal tinggalnya di Budi Agung. Ya yang yang ngarang lagunya itu tuh Sumang ya ke sana sudah. Menyinari menyaksikan bersatunya dua hati. Kalimera Kalimera, Kalimera, Kalimera ya Athena. Padahal baru ke Athena, ke Ciawi juga belum pernah. Kata orang tuanya, hei kamu ini nyanyi ngekitar aja. Hei kerja lo, kerja di mana mah? Di pabrik, gengsi kan sarjana. Ya udah tuh, tani aja kayak bapak kamu. Eh, nggak bisa itu mau kerjaan orang bodoh. Bapaknya dibodoh-bodohi, bapaknya dibilang bodoh, ibunya dibilang bodoh. Pas mau kawin malah jual tanah bapaknya yang disebut bodoh. Ini kan ngeri. Ini kenyataan sekarang, Bib. Kenyataan sekarang, bener gak? Makanya, wey, wey, wey. Akidah jadikan kompas. Pendidikannya bukan ranah kognitif. Pendidikannya harus dimasukkan ke dalam diri Anda. Saya kasih tahu. Kalau dulu orang tua kita sekolahnya tidak terlalu tinggi, tapi mereka berhasil menjadi wanita-wanita solehah di keluarganya. Kenapa? Jarumnya dipakai untuk nyulam. Copot kancing baju bapak suaminya bisa dibenerin. Sekarang mas saya nggak percaya ini. Jangan-jangan copot kancing suami nanti kamu itu nggak bisa benerin kancing. Sekarang tangannya bukan pakai pegang jarum, pakai pegang gadget. Cek cek cek cek cek cek cek cek. Pacebok pacebokan aja terus. Apa-apa? Facebook ya? Iya, Facebook, Facebookan, <laughs> gadget, gadgetan aja. Hei, generasi muda, saya nyatakan, akidah jadi panduan tapi pengetahuan terus ditingkatkan supaya pengetahuan Anda makin bertambah diarahkan untuk menjadikan diri Anda bermanfaat dunia dan akhirat. Oke, okay, nggak apa-apa sambil bersantai, sambil menyantap santapan jasmani nggak apa-apa, santapan rohannya tetap didengar ya. ya. Wamilda, wamilda, wajib miludahar, oh, nggak oh, apa-apa. <laughs> ya kan min singkatan sekarang. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya mau cerita sedikit bahwa kita ini dijadikan oleh Allah itu adalah sebagai khalifah. Ketika Allah mau menjadikan kita jadi khalifah, ada yang ragu bahwa kita mau dijadikan khalifah. Kenapa? Ki manusia, Allah ciptakan manusia jadi khalifah. Udah sanggup nggak? Siapa yang ragu? Dulu yang ragu adalah malaikat. Yang kemudian setelah Allah katakan, aku lebih tahu daripada kamu. Akhirnya para malaikat dan jin tunduk dan menyatakan, oke, okay, anak ana anak. Saya yakin kalau begitu manusia akan bisa menjadi khalifah. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak tunduk, ada yang tidak tunduk. Siapa itu? Iblis setan. Dia katakan saya tidak akan tunduk. Bahkan saya berjanji akan menggelincirkan manusia sampai akhir zaman, sampai akhir pokoknya manusia akan jadi sahabat saya. Artinya di sini ada dua kelompok yang bertentangan. Satu kelompok berharap bahwa kita mampu menjadi khalifah, kelompok lain meyakini bahwa manusia tidak akan mampu menjadi khalifah. Yang yakin bahwa kita akan mampu jadi khalifah adalah malaikat. Yang tidak yakin, bahkan dia yakin bahwa malaikat bahwa manusia tidak akan bisa jadi khalifah adalah iblis dan setan. Sekarang pertanyaannya, kita ini sedang membuktikan kebanyakan jujur, sedang membuktikan ramalan jin atau sedang eh, setan atau sedang membuktikan ramalan malaikat. Jangan-jangan diam-diam kalau mau jujur, kita ini sedang membuktikan ramalan para setan. Kita ini banyak mengecewakan harapan jin dan malaikat. Malaikat itu berharap kita menjadi pengemban tugas amanat Allah jadi khalifah. Setan itu berharap kita gagal. Kata setan nggak bakalan berhasil. Kata malaikat berhasil. Aku percaya karena Allah menyatakan aku lebih tahu. Kata setan nggak bakalan. Sekarang saya jujur, kita kita ini sedang membuktikan ramalan setan atau sedang membuktikan harapan malaikat. Mestinya iya malaikat. Tapi kalau mau jujur, maaf hadirin, kalau mau jujur, kita ini banyak banyak melakukan hal-hal yang itu adalah yang diharapkan oleh setan. Bertengkar. Kalau pelajar tawuran, enggak ya SMA 2 enggak ya? Oh, say no to tawuran. Betul nggak? Daripada tawuran mending berkreasi, ya? Betul nggak? Kaulah muda, kau punya potensi. Kaulah muda, Kau punya prestasi. Manfaatkanlah, jangan sampai menyesal nanti. Masa muda tidak akan terulang lagi. Enggak ada musiknya, jadi kameramen yang mujung wew katanya begitu. Kalau masa muda penuh hura-hura, Masa depan tak akan bisa bahagia. Enon, eh, enon, enon, enon. Begitu. Diam-diam kita ini menjadi orang-orang yang banyak melakukan harapan-harapan iblis. Nah untuk Bertengkar, bermusuhan, membuat kerusakan. Yang itu itu adalah harapan-harapan setan. Iblis tertawa terbahak-bahak. <laughs> Benar lamaran gua. Bener kan? Manusia itu nggak bisa, nggak becus. Bener kan? Manusia itu menjadi perusak. Bener kan? Manusia tidak mampu mengemban menjadi amanat Allah menjadi khalifah. Nah, hari ini mari kita benarkan. Hari ini mari kita betulkan. Hari ini mari kita perbaiki bahwa kita jangan mengecewakan harapan para malaikat dan jin yang mereka percaya pada kita buat kita mampu menjadi khalifah-khalifah Allah di muka bumi ini. Jangan punya cita-cita lain. Jadilah cita-cita khalifah. Hei, anak-anak SMA 2 Bogor, jadilah anak khalifah di bidang matematika. Jadilah anak khalifah di bidang biologi. Jadilah anak khalifah di bidang fisika. Jadilah anak khalifah di bidang-bidang yang lain tapi semuanya adalah bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk diri kita dan untuk masyarakat sekitar. Belajar sekarang menjadi khalifah. Belajarlah mensuri ini para nabiullah. Salah satu misalnya, Anda belajar mentauludani seorang nabiullah yang dari masa muda bekerja keras, menguatkan akidah dan menguatkan kreasi dan inovasinya. Siapa dia? Ismail alaihissalam. Bersama-sama dengan bapaknya beliau membangun Ka'bah sejak kecil. Bahkan dalam usia yang sangat muda. Beliau sudah dihadapkan dengan ujian yang berat. Begitu kata bapaknya, ini arafil manami anni azba'uka fangdur mazatara. Hari ini bapak datang bukan untuk melepas kangen padamu Ismail, tapi hari ini bapak datang untuk menyembelihmu. Kalau kalau Anda yang jadi anak Ibrahim kira-kira apa? Bapak golok satu, ujang satu. Kita tentukan siapa yang mati duluan, Pak. Ismail tidak begitu. Ini perintah Rob. Bapak punya punya Allah. Saya kepunyaan Allah. Ibu Hajar punyaan Allah. Allah yang minta. Kenapa mesti mesti di, di, di apa tidak diberikan? Berikan. Tajamkan pisaunya. Sembelih saya kalau saya sudah jadi mayat, serahkan mayat saya pada Ibunda Hajar yang sejak kecil mengurus saya sampai gede seperti ini. Luar biasa. Makanya pantas orang-orang mulia seperti itu diberi kemuliaan dan kemudahan oleh Allah. Kita sekarang harus berusaha menjadi orang-orang seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka anak muda, generasi muda akan menjadi manusia-manusia yang selalu mendapat kritik-kritik pedas. Sekarang kan banyak ya, semuanya dilemparkan pada anak muda Ya, benar gak? Bahkan dilemparkan pada anak muda. Mabok! Budak ngora, Beger! Budak ngora, Perusak! Budak ngora, Vandalis! Anak muda, hura-hura! Anak muda, buang-buang waktu! Anak muda, mau nggak disebut ya orang berjaya objek kejelekan terus? Mau nggak? Oke, jadilah khalifah. Jangan punya cita-cita yang lain punya cita-cita jadi khalifah saja. Jadi khalifah dalam berbagai bidang. Jadi pengemban amanat Allah dalam berbagai masalah. Allah itu memberikan tugas kepada kita ini jailu fil khalifah, pengemban amanat. Wakil Allah kita ini di muka bumi ini. Dan semuanya akan diberikan pada generasi muda. Subhanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini ada harapan hari esok. Idil fata qadihi rufi' Wa kullu man lam ya'taqib lam yantafi'. Pemuda itu mestinya mempunyai cita-cita yang setinggi langit, bukan setinggi langit-langit. Ini langit-langit nih. Dua orang aja ke atas udah sampai. Tapi setinggi langit. Seandainya pemuda tidak mempunyai cita-cita setinggi langit, lam yantafi' kata Bet tadi, dia hidupnya tidak akan bermanfaat. Nauzubillahi min Oke, okay. sepakat ya? Sekarang jadilah pemuda-pemuda harapan bangsa. Jadilah pemuda-pemuda yang kemudian mengemban amanat Allah menjadi khalifah. Dan jadilah pemuda-pemuda yang senantiasa mengembangkan dirinya. Menjadi pemuda-pemuda yang menjadi harapan orang tua. Generasi Rabbani. Generasi yang bisa mewakili orang tuanya. Untuk menjadi pengemban amanat Allah di masa yang akan datang. Selamat berjuang pemuda. Saya juga tetap berjiwa muda. Oh, dan memang harus tetap begitu, betul nggak? Oh, ke atas darah tinggi, ke bawah darah rendah, yang tengah darah muda. Dah, nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan kembali tema bahasan kita tentang pemuda dalam perspektif Islam dan alhamdulillah dua penanya telah kami siapkan. Kami persilakan pada penanya yang pertama, Reno, silakan. Deketin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan sebagai pemuda penerus bangsa. Hebat, hebat. Jadi e, di dari dulu sampai sekarang itu ilmu akan terus berkembang sama, sama juga dengan teknologi. Nah, caranya supaya apa namanya? E, kita pertama menjadi pemuda yang baik, yang kedua cara mengajak pemuda lain agar baik seperti kita. Eh, karena saya sendiri sebagai muslim mempunyai satu tujuan yaitu masuk surga tapi masuk surganya dengan orang tua guru-guru teman-teman yang lain serta kakak kelas saya yang lain oh luar biasa sudah sudah terima kasih buat Habib mungkin nanti bisa menjawab yang kedua kami silakan fatwa silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya kepada Kiai Haji Jujun, uh, bagaimana caranya membuat para pemuda dan pemudi Indonesia pada zaman sekarang ini sadar akan pentingnya akidah, bukan hanya sekedar uh, mempunyai ilmu yang banyak, namun dapat mengetahui cara mengimplementasikannya mm, pada ilmu yang kita dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pertanyaan pemuda-pemuda sekarang kritis semua. Silakan Habib yang pertama. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang bagus dari Ananda tadi, bagaimana kita ingin masuk surga bukan hanya kita sendiri tapi juga seluruh keluarga, tetangga, segala macam orang yang kita kenal semua mudah-mudahan bisa masuk surga bersama kita. Saya ingin menyampaikan anak-anakku yang saya cintai karena Allah di baik di sini maupun juga di seluruh Indonesia. Kita perlu mengetahui bahwa sistem pendidikan kita, terutama pendidikan umum, itu mungkin tidak bisa mencukupi untuk menjadi seorang yang beragama dengan baik. Kenapa? Karena pelajaran agama kita hanya dapatkan dua jam selama satu minggu. Sisanya enam hari terus kita banyak ilmu umum yang kadang-kadang membuat kita akhirnya jadi lupa sama Allah, lupa sama Rasulullah, lupa sama Islam. Nah oleh karena itu maka saran saya marilah kita mulai sekarang aktif bukan hanya di sekolah tapi juga di pengajian. Ya, kita ikut pengajian supaya apa? Supaya tadi cita-cita kita ingin kita sekeluarga masuk ke dalam surga Allah itu tercapai. Orang tua kita bisa masuk surga kalau kitanya soleh. Kenapa? Karena doa anak yang soleh itu membuat orang tua bisa masuk surga juga bersama kita. Nah tetapi saya berikan satu arahan, mohon maaf kalau kita ikut pengajian, pilih-pilih. Ya kalau udah pengajian mencela misalnya apa namanya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi mencela mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Allah kalau seperti itu jangan bumi langit nanti nggak bisa nerima kita jangan jauhkan kita dari yang begitu Islam mengajari kita bukan mencaci maki apalagi mencaci maki para sahabat keluarga Rasul lagi naudzubillah min dalik nah itu kita jauhi Nah kemudian juga yang memfonis, ya musyrik, kafir <laughs> segala macam. Kita ini belajar Islam bukan memfonis orang. Ya kalau memfonis itu tugas hakim ya Ustaz. <laughs> nah Ustaz ini cocok beliau memfonis karena beliau profesor sebentar lagi ya. Tapi kalau kita belajar ngaji bukan untuk seperti itu. Maka kita jauhi Bagaimana kita belajar Islam yang benar-benar, yang mengajari kita untuk berakhlak mulia, tidak suzon sama orang lain, tidak ada sifat munafik dalam hati kita, lisan kita berzikir kepada Allah, lisan kita salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngajari yang begitu adem kita. Nanti hal-hal yang tidak baik segala macam itu terdam. Kenapa? Karena anak-anak mudanya menggunakan akhlak seperti akhlak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mudah-mudahan Ananda dan juga kita sekalian bisa ikut pengajian yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ustaz. Silakan, Kiai. Terima kasih sudah Sukur semua Habib. Saya menambahkan saja. Jangan merubah dunia terlalu gede. Jangan merubah Indonesia terlalu besar. Merubah Jawa Barat terlalu gede. Merubah lurah saja kelurahan gede. Saya akan robah kelurahan. Boro-boro RW saja melawan. Saya berubah RW, RW RT saja melawan. Saya berubah RT, OSIS saja melawan. Saya berubah istri, anak saja melawan. Saya akan merubah diri saya dengan baik. Dengan diri kita berubah, teman kita berubah, anak berubah, keluarga berubah, tetangga berubah, semuanya berubah. Jadi kalau anda mau masuk surga bersama orang tua anda, berubahlah anda menjadi orang soleh. Nanti teman-teman anda, sahabat anda mengikuti anda. Bagaimana menyadarkannya? Lisanul hal khair lisanil maqal. Pekerjaan akan lebih baik daripada berkata-kata. Itu tips tambahan selain dari Tawa Habib yang tadi. Kemudian dari Neng yang tadi itu khusus menohok sama saya. Pertanyaannya pada Pak Jujun Junaidi, tapi terima kasih yang bertanyanya adalah ABG. Ya, oke okay, ya. Tapi tenang Neng, saya sudah janji pada istri tidak akan tergoda sama nenek-nenek. Saya sudah janji. <laughs> ya, oke. Okay, oke. Okay. Baik, daripada demo mending nanya. Sekarang mahasiswa juga demonya begitu kan. kon Orbo, turun harga. Kan, kan. Mestinya demonya begini aja. Kalau kritis, demonya begini. Tut, tut, tut. Ada kritis kan begitu. Kalau ya baik, ya baik. <laughs> Oke. okay. Jadi, jadi begini. Tadi tadi nanya bagaimana tadi tuh Neng nanya apa tadi lupa lagi implementasi po lupa saya kalau banyak ngomong begini ya ya bagaimana mengimplementasikannya gitu kan Bagaimana cara dan implementasinya? Bagi saya, saya ini di Damai Indonesia aku nih, biar ditonton oleh semua orang. Dan insya Allah Damai Indonesia setia ditonton oleh penggemar. Sebenarnya pendidikan pertama harus ditanamkan di rumah. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Dia jadi madrasatul adabia, jadi madrasatul akhlak, adabia, jadi madrasatul ijtimaiyah, jadi madrasatul qauliyah, jadi madrasatul diniyah, dia jadi madrasah pertama. Nah, sayangnya sekarang anak ini diserahkan pada sekolahnya. Sementara di rumahnya tidak dididik dulu lebih awal. Didikan yang pertama adalah orang tuanya di rumah. Yang kedua lingkungannya. Kalau lingkungan kira-kira tidak bisa menjadikan anak-anak kita menjadi orang bisa mengimplementasikan ajaran agama dengan baik, maka cari lingkungan yang bisa anak-anak itu bisa mengimplementasikan seluruh ajaran agama dengan baik. Karena Allah bisa, karena biasa, Allah biasa, karena dipaksa. Kalau lingkungan tidak baik, cari lingkungan yang baik. Ibu-ibu sekarang suka salah, salah nyah nah kata orang Sunda nyah dulang. Uh, saya mau pejujun kalau di pesantren jauh anak-anak teh. Saya mau sayang. Yang ibu khawatirkan bukan anak yang di pesantren, anak yang ada di rumah ibu yang pulang sekolah terus main naik motor. Yang sholatnya juga kadang sholat ter, ter, terpikirkan mereka atau tidak. Datangnya aja jam 2, nggak tahu sholat duhurnya di mana. Di rumah yang ditanya sama ibunya bukan sholatnya, malah yang ditanya adalah makannya. Itu yang harus diperhatikan. Yang di pesantren mah dalam satu sistem. Anak di pesantren saya di Garut. Itu waktu sholat 15 menit sebelum waktu sholat sudah duduk di masjid. Nggak usah khawatir. Betul gak Bib? Yang dikhawatirkan, dikhawatirkan yang ada di rumah ibu. Yang jajannya boros. Yang pulang sholatnya jam 2. Yang datang ke rumah sholatnya juga tidak jelas. Yang ditanya makannya doang. Nggak ditanya sholatnya kapan. Yang kadang-kadang orang tua juga tidak mencontohkan sholatnya. Sekarang kan orang tua ngajaknya, hai sholat. Bukan yuk sholat, tapi eh sholat. Mestinya yuk ngaji. Ngajak ngaji sama ibunya sudah pengangkuran Ngajak sholat sampai bapaknya sudah pakai sarung. Yuk sholat, yuk ngaji. Begitu. Itu yang harus dikhawatirkan. Kemudian naik motor, pulangnya sore, nendang nendang pintu. Mak, minta pulsa. Nah itu yang harus dikhawatirkan yang jauh dari ibu yang ada di lingkungan lo pesantren yang di mana misalnya di Gontor di mana di mana itu lebih bagus tenang nggak usah nggak usah khawatir karena sudah satu sistem mereka itu sistemnya sudah ada jadi bagaimana caranya harus dilakukan sedemikian rupa karena sebagaimanapun pendidikan orang tua di rumahnya berpengaruh 30% lingkungan berpengaruh 70% oleh karenanya bagaimana anak-anak kita biar bisa mengimplementasikan ajaran dengan baik di rumah ajarkan agama carikan lingkungan untuk mereka yang juga ber bau agama. Seperti tadi, ajak ngaji mereka. Tapi pengajian-pengajian yang baik. Bukan pengajian yang mencaci, memaki, menyalah-nyalahkan orang. Apalagi mengejek sahabat-sahabat Rasul, bertua Rasul, dan istri Rasul. Na'udzubillahi min zalik. Ya Kiai, mungkin masih ada waktu dua menit bisa ditambahkan lagi. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki alasan? Konon katanya karena pertimbangan ekonomi, bapak dan ibunya bekerja. Akhirnya anak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Ini harus kita kritisi di sini. Ya, kalau bagi mereka yang memang sibuk bekerja, makanya carikan lingkungan yang baik. Bagaimana alasan ekonomi? Banyak kok pesantren yang bisa menjembatani karena tidak mahal. Pesantren sekarang tuh saya kritik juga nih, bagus tapi mahal juga, kasihan yang yang tidak punya duit. Bagaimana mereka bisa pesantrenin ke pesantren yang bagus tapi mahal? Benar gak? Tapi jangan khawatir, ada pesantren yang murah tapi insya Allah baik. Bukan promosi pesantren saya, enggak kok. Saya enggak ada pesantren santri dari sini juga banyak kok santri saya enggak apa-apa. <laughs> Habib, silakan okay. mungkin ada yang tambahan. Baik ya, syukur.